Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala dan barokah dari taklim kita ini. Amin. Pembahasan kita masih melanjutkan kitab Lamiduril Manthur sampai kaifa yakunul amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Bab tentang bagaimana caranya menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bab tentang bagaimana caranya kita melakukan memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala seorang yang akan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya ayyakuna aliman bima ya'muru bihi wa aliman bima yanha anhu. Syarat pertama hendaknya dia mengilmui mengerti ilmunya tentang apa sajakah yang disebut ma'ruf dan dia pun mengilmui aliman sebagai orang yang alim yang mengetahui tentang hal apa sajakah yang dilarang dalam agama kita ini syarat pertama ayakuna aliman bima ya'mur bihi wa 'aliman bima yanha'an hendaknya orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar hendaknya dia memiliki ilmu terlebih dahulu kenapa demikian ya kaum karena agar supaya jangan sampai terbalik dia memerintahkan kepada yang mungkar dalam keadaan dia menyangka itu baik sebagaimana kondisi alul bid'ah mengajarkan sebuah kebidahan itu adalah dolal kesesatan dilarang dalam agama kita namun dia perintahkan kepada umat disangka olehnya itu baik. Ini yang terjadi akibat jahil. Syarat pertama tidak terpenuhi mengakibatkan dia malah justru memerintahkan yang mungkar karena dia menganggap itu adalah hal yang baik atau kebalikannya dia mencegah dari yang ma'ruf dia melarang orang melakukan yang baik melarang orang melakukan yang sunnah menghalangi orang untuk bertauhid karena dianggap olehnya bahwa hal itu adalah buruk atau jelek atau bahkan mungkar akibat dia tidak tahu apa saja itu yang namanya ma'ruf secara syar'i dan dia pun tidak tahu apa saja yang namanya mungkar secara syar'i akibatnya kebalik-balik dalam mengerjakan amar ma'ruf dan dalam mengerjakan nahi mungkar bisa dipahami hadirin? Ini. Syarat yang kedua wa muslimin. Yang disebutkan oleh beliau di antaranya adalah hendaknya dia sabiran dalam keadaan sabar sabar dalam mengerjakan amar ma'ruf wasabiran dan dia pun bersabar dari mencegah yang mungkar Maksudnya ya kaum muslimin adalah bahwa tugas memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar ini mesti akan ada perlawanan akan ada ujian-ujian yang akan dia derita yang akan dia alami tatkala dia menjalankan hal tersebut akan ada cacian, akan ada makian, ada akan halangan, ada rintangan. Karena tidak semua orang suka dengan hal yang ma'ruf dan tidak semua orang benci dengan yang mungkar. Harus menghadapi para syaupong dari bangsa manusia yang mereka malah justru memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf maka hendaknya di saat itu bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Kalau tidak ada kesabaran wahai muslimin, tidak akan mampu seorang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Tidak akan mampu. Baru dia mulai berdakwah, kemudian mendapatkan rintangan mundur, saya nggak kuat menghadapi ini umpamanya baru dia berdakwah menghadapi kendala tatkala engkau mencegah manusia dari syirik perlawanan dari musyrikin ketika engkau mencegah dari bid'ah perlawanan dari al bid'ah anda tidak sabar ya tidak akan mungkin bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa dibahami hadirin Ini dia. Kita akan masuk kepada beberapa keterangan yang disebutkan dalam kitab Lamuduril Manthur. Qala Syekh beliau mengatakan Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah وليس من شروط الأمر بالمعروف wa nahyal munkar ayasila amrul amir wa nahi ila kulli mukallafin fil tidaklah termasuk dari syarat amar ma'ruf dan nahi mungkar hendaknya seorang itu ayasila amrul amir wa nahyun nahi ila kulli mukallaf fil alim yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bukan termasuk syaratnya orang itu wa kaum muslimin adalah seorang yang uh, memerintahkannya kepada semua manusia yakni kita kalau hendak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu bukan berarti harus semua orang diajak bicara tidak menjalankan amar ma'ruf dan menjalankan nahi mungkar itu semampu kita tidak harus semuanya orang engkau amar ma'ruf dan nahi mungkar padanya apa yang kita apa mampu. Misal mamanya kita sebagai uh, kepala rumah tangga di mana kita punya istri, punya anak dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa sampai kepada anak dan istri kita semuanya. Kita pemimpin di rumah tangga kita. Tetapi ketika kita hendak amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada pihak lain yang bukan keluarga kita, kita kadang terkena kendala. Tetangga kita umpamanya saya ingin memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. lah tapi dia bukan Bawanku dia bukan keluargaku, orang lain ini. Saya ingin memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar semampunya. Diomongi kalau antum bisa, kalau ndak tidak ada beban untuk untuk kok amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bisa dipahami hadirin? Sehingga menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bukan sebuah syarat engkau bicara ke semua orang atau engkau mencegah semua orang yang kau mampu anak buahmu umpamanya karyawanmu keluargamu adikmu yang kau mampu engkau lakukan itu muridmu engkau bisa untuk engkau bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar maka kerjakanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu orang-orang yang engkau mampu untuk engkau nasihati. Bisa dipahami hadirin? Tidak sebagai syarat bagi kita umpamanya dai salafi harus ngomong ke semua orang. Masuk-masuk ke rumah-rumah, masuk-masuk ke masjid-masjid, masuk-masuk ke pasar-pasar, ke toko-toko guna menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak seperti itu, ekom muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran Fadakir inna fa'ati zikro Berikan peringatan Jikalau peringatan itu bermanfaat Lah kalau seandainya sekarang antum Sebagai da'i Masuk ke masjid-masjid di mana mereka tidak suka dengan kamu bahkan mereka akan menendangmu dari tempat itu dan mengusirmu. Apa manfaatnya amar ma'ruf nahi mungkar di tempat itu? Kau datang ke pasar-pasar, eh para wanita pada jilbaban. Jangan membuka aurat, di pasar macam-macam orang. Ya, pakai corong tua di atas mobil. Orang akan mengatakan kalau lagi senewon, angot. Artinya tidak ada manfaatnya bisa jadi malah justru penentangan terhadap kita, nggak ada manfaatnya. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sebatas kemampuan kita. Antum mau amar ma'ruf dan nahi mungkar di sebuah majlis yang itu kamu bukan sebagai apa-apa di situ. Tiba-tiba muncul ngomong pakai mic yang akan adalah pak Turun kamu turun. Kamu siapa? Juga-juga ngomong dewek. Ini masjidnya siapa? Kamu nggak tahu ini. Keluar kamu. Gak ada manfaatnya. Hada huwa. Sehingga jangan antum anda pola pikir amar ma'ruf nahi mungkar harus kesantera. Apakah cukupnya desa, kecamatan, kabupaten? Tidak. Semampumu dalam melaksanakan ibadah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kepada istri mampu kita, kita pemimpin dia. Kita cegah kemungkarannya. Ya. Kalau dia tetap mungkar dan melawan dan lebih kecil lagi umpamanya dia bertabarus keluar rumah atau dia memiliki teman laki-laki, mulai dia melakukan ditahan, dicegat, tidak bisa, maka kita lepaskan dia. Kita sudah tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Lepas dia. Jangan sampai kita terbawa dengan dosanya dia dosa ternyata saya sebagai suami tidak mencegahnya lepas karena cerai itu juga sebuah ajaran jangan dianggap cerai itu hal yang jelek oleh kaum muslimin dalil yang sering disebutkan oleh manusia abu abghadul halali ilallahi talak hal yang paling dibenci oleh Allah padahal itu adalah halal adalah cerai itu lemah. Hah? Dilemahkan Syekh Al-Bani. Singet ana bahkan ini maudhu. Cek lagi nanti. Palsu. Kenapa demikian? Karena dalam agama agama kita at-talaq itu ada aturannya. Bahkan ada satu surat at-talaq membahas tentang cerai. Ini dia. Diberikan jalan keluar Jikalau kamu memang tidak mampu, maka cerai. Ini ketika kita tidak bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada istri kita. Anak kita bisa, tapi ketika berkaitan dengan orang lain, kadang bisa, kadang tidak bisa. Ada orang merokok. Nah, kamu mau ngomong nasihati Kadang bisa, kadang tidak bisa. Ketika kamu bisa lakukan, ketika kamu tidak bisa, maka tidak dibebani engkau untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala Syekh lanjutan beliau mengatakan masih dalam kitab Risalah Al-Amr bin Aruf wa mungkar Munkar minan nas Man yuridu ayya'mura wa yanha. Di antara manusia ada yang ingin melakukan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Imma bilisanihi kadangkala dengan lisannya yakni dia berbicara wa imma biyadi mutlaqan atau kadangkala dengan tangannya langsung secara mutlak min ghairi fiqhin tanpa dia memiliki ilmu wala hilmin tanpa dia memiliki hilmun hilmun itu adalah kemampuan seseorang untuk uh, bisa menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baik memiliki ilmu tentang apa membaca situasi kondisi sehingga dia akan begini dia akan begitu memiliki kecerdasan dalam melakukan al-amr ma'ruf wa nahi mungkar ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tanpa ilmu tanpa ketelitian dan tanpa sabar ada. Ya. Wala nadara fi ma yasluhu min dalik wa ma la yasluhu. Ada orang yang ingin mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa melihat sisi mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Kepengin saja begitu. Nah. Wa ma yuqdiru alaihi wa ma yuqdiru alaihi wa ma la yaqdir. Dia tidak memandang apakah dia mampu atau dia tidak mampu. Dia kepengen amar ma'ruf. Dia kepengen nahi mungkar. Dalam keadaan mereka tidak punya yang seperti ini. Tidak punya ilmu. Tidak punya ketelitian. Tidak punya kesabaran. Tidak tahu maslahat mafsada mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Tidak dipilih-pilih mana yang mampu. Dia tidak mampu. Fayati maka akibat itu. Dia datang dengan memerintah dan melarang mu'taqidan annahu mutilillahi wa rasulihi dalam keadaan dia yakin perbuatannya itu adalah dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulnya wa huwa mu'tadin fi hududihi ternyata sebenarnya dia adalah orang yang sedang melampaui batasan-batasan Allah ini dia ya anda pahami sini kaum muslimin. Yang disebutkan oleh beliau di sini adalah kondisi manusia kama sebagai katsiru min alil bidah sebagaimana hal ini banyak terjadi di kalangan ahlul bid'ah wal ahwa dan pengekor hawa nafsu di mana dia ingin amar ma'ruf, ingin nahi mungkar tanpa ilmu. Akhirnya terjadi kekacauan. Dia tidak paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang penting dia ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar, ngajar. Ngisi talim, ngisi talim. Khutbah, khutbah. Nulis, nulis, nulis. Semangat. Tapi dia jahil. Dia menyangka sedang beribadah kepada Allah dengan amar ma'ruf yang dia jalani ternyata dia sedang melampaui batasan-batasan Allah. Dia bermaksiat kepada Allah. Ini kondisi ahlul bid'ah. Banyak dai ahlul bid'ah atau tidak bang? Banyak. Banyak dai-dai yang mengantarkan kepada kesesatan. Semangatnya ngisi talim itu kemana-mana tanpa dibekali ilmu din yang kokoh akibatnya dia asal ngomong asal memerintahkan walaupun itu bid'ah dan asal mencegah walaupun itu sunnah dalam keadaan pelakunya itu merasa taat kepada Allah dengan menjalankan laung saya sedang dakwah kok masa salah saya sedang ceramah Islamiyah, masa salah. Saya akan menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal dia jahil. Demikian pula dengan ahlul ahwa di mana mereka ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar namun dengan cara yang salah. Main hakim sendiri, main pukul sendiri, main rampas, main hancur sendiri, Akhirnya harta orang rusak. Mobil orang rusak. Rumah orang rusak. Dalam keadaan dia tidak tidak bisa merubah dari yang mungkar menjadi baik, bahkan muncul kemungkaran yang lebih besar. Ini. Maka ini pengekor hawa nafsu yang tidak memperdulikan rambu-rambu amal ma'ud dan mungkar hanya sek semangat saja. Dia merasa mentati Allah padahal dia sedang melanggar batasan-batasan Allah. Ini contohnya siapa? Khawarij. Di mana mereka dengan melakukan pengeboman, penembakan kepada pihak-pihak kepolisian, menyangka itu amar ma'ruf nahi mungkar padahal itu batil. Mereka menghasung para pemuda untuk memberontak, membuat gerakan revolusioner atau yang lainnya. Disangka oleh dia itu amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu mungkar. Perbuatannya perbuatannya mungkar. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita dibingkai dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya padahal yang kita lakukan adalah mungkar menyelisih aturan-aturan syar'i kewajiban mentaati pemerintah yang sah diabaikan olehnya padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berdalih beralasan amar ma'ruf dan nahi mungkar tapi Anda kata beliau lima hal yang tidak Anda miliki Anda tidak punya ilmu Anda tidak punya helm, ketelitian Anda tidak punya sabar Anda tidak mengerti tentang maslahat dan tidak maslahat dan Anda tidak pala pilih mana yang Anda mampu dan mana yang Anda tidak mampu. kamu nggak mampu jangan maksakan diri. Kamu hidup di kalangannya mereka alul bid'ah. Antum bukan apa-apanya dan ilmumu sedikit mau berbicara dalam rangka marunai mungkar kemudian kamu mengajak debat kamu salah anda tidak mampu dan itu bukan hal yang maslahat sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar itu pun menilai sisi maslahat dan tidak maslahat Maslahat itu apa Pak? Kebaikan secara umum. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Mampu dan tidak mampu. Mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Sabar, penuh dengan teliti dan memiliki ilmu. Kalau kamu sudah menilai, menimbang ini, itu, itu, ini. Kamu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan bermanfaat. Semisal mamanya antum diminta untuk khutbah Jumat di kalangan masyarakat. Antum mampu dan cari materi yang pas yang sekiranya itu memang pas bagi mereka. Sampaikan pelan, urut ilmu yang antum miliki nanti mereka akan bisa menilai siapa antum dan ilmumu dan hujahmu serta insyaallah Allah akan berikan hidayah. Tapi ketika Anda tidak diminta dan kamu seorang yang belum mampu, kok jujuk rebut mik. Ribut mutan Pak? Ribut. Orang lagi ngomong kamu sabut miknya, ditendang sama kamu kemudian kamu ngomong, "Ya, anda tidak mengerti amar ma'ruf dan nahi mungkar secara syar'i. Gurwaton semangat tok. Akhirnya jadi berabe. Berabe ngerti Pak? Jadi berabeh. Salafi tukang rebut mik. La haula wa la quwata illa billah. Gara-gara jenengan yang salah. Dengan dalih, kan saya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Betul, tapi Anda tidak melihat mana yang maslahat dan mana yang tidak maslahat. Kamu tidak melihat kamu mampu atau tidak mampu. Kamu hanya kepengen ngomong cok. Seakan-akan apa yang kamu lakukan dalam rangka beribadah. Padahal itu adalah melanggar aturan Allah. Hada huwa ikhwan. Bisa dipahami kaum muslimin. Ya. Beliau memberitahukan di sini. kalau khawariji wa ghairihim masih ucapannya Syekhul Islam Taimiyah. Sebagaimana hal ini menimpa kaum Khawarij dan yang lainnya. Mimman ghalata fi atahu Allah min al-amri wa nahi wal jihad. Banyak orang-orang yang salah dalam menerapkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan salah dalam menerapkan nahi mungkar mencegah dari yang mungkar dan salah dalam penerapan jihad. Salah dalam penerapan. Itu semua bahasa syar'i. Amar ma'ruf bahasa syariat kita. Nahi mungkar bahasa syariat Islam. Jihad bahasa syariat Islam. Tapi ketika Anda salah dalam melakukannya, yang ada adalah Anda melanggar batasan-batasan Allah. Anda malah justru yang melakukan jihad tanpa syar'i. Anda malah justru yang melanggar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seakan-akan Syekhul Islam Temia telah tahu apa yang terjadi zaman sekarang ini. Banyaknya forum-forum yang mengatasnamakan amar ma'ruf dan nahi mungkar tapi serampangan tanpa melihat lima hal tadi di atas tidak memiliki ilmu akibatnya forum itu malah menggagalkan yang syar'i mencegah yang syar'i dan membela yang bid'ah Gak punya ilmu gak punya ketelitian dalam amar ma'ruf nahi mungkar Gak mempertimbangkan maslahat madorot tidak mempertimbangkan mampu atau tidak mampu penting jikot ababak pring go gebuk linggis go gebuk baru gue rampung ninggal nama salah. Itu tidaklah syar'i. Anda disuruh merubah dari mungkar kepada baik, bukan merubah mungkar kepada mungkar. Kalau kamu tidak mampu merubah dari kemungkaran menjadi baik, ya jangan kamu lakukan. Bisa dipahami hadirin? Kenapa? Karena kemampuan itu menjadi dasar untuk seorang melangkah beramal itu setara dan seiring dengan kemampuan al istitoah. Ketika jihad wa muslimin didapati kita tidak mampu menjalankannya, maka janganlah engkau membebat, membebani dirimu sesuatu yang kamu tidak mampu. Jangan kamu taklif membebani diri kamu dengan sesuatu yang kamu tidak mampu. Ini maka ditinggalkanlah kegiatan jihad dikarenakan kita belum mampu dan jihad itu atas perintah pemerintah yang sah. Baik pemerintah yang baik ataupun yang buruk ketika mereka memerintahkan kepada rakyatnya untuk berjuang. Maka kita pun membela pemerintah kita. Tatkala memang itu sesuai dengan hukum syar'i yang ada. Kemudian kata beliau, wa kana fasadu a'dham min salahihi Orang yang bernahi mungkar tanpa ilmu serampangan itu madorotnya lebih besar keburukannya akibat buruknya lebih besar daripada kemaslahatan yang akan diraih bisa dipahami hadirin eh, ini dia Kemaslahatannya sangat sedikit, berhentinya perjudian, berhentinya mungkin eh, tempat-tempat uh, lokalisasi, tetapi satu image besar umat Islam adalah musuh kemanusiaan. Umat Islam musuh hak asasi manusia. Bahkan umat Islam musuh negara. Na'udzubillahi min dzalik. Madaratnya lebih besar dari kemaslahatan yang dia capek, Bisa dipahami hadirin? Waqala dan beliau berkata juga, yakni Syekhul Islam ibnu Taimiyah masih dalam kitab yang sama Risalah Al-Amr bin Aruf wa Nahi 'anil Munkar. Waqala aidan fa innal amra والنهي وإن كان متضمنا للتأسيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar walaupun kata beliau di dalamnya ada sisi maslahat dan di dalamnya terdapat sisi bisa menghindarkan dari madorot ada kemaslahatannya dan hilang kerusakannya tapi tetap kata Syekh yumbor dilihat terlebih dahulu hal apa yang akan terjadi berikutnya penolakan pengingkaran permusuhan al-mu'arid yang akan menghadapimu setelah itu itu pun diteliti Jangan semisal mereka kaum khawarij yang memberikan semangat kepada negeri Suriah rakyatnya diberikan semangat untuk jihad untuk jihad tetapi tidak melihat kemampuan negeri Suriah penduduk muslimnya dibandingkan dengan musuhnya mengakibatkan lulu lantah madorot yang timbul itu tidak diperhitungkan maka mengakibatkan itu menimbulkan berbagai macam korban setelahnya. Dikarenakan tidak mempertimbangkan al-mu'arid hal yang akan terjadi setelahnya. Fa'inkana alladhi yafutu minal masalih atau yahsul minal fasid akthar lam yakun ma'muran bihi. Jikalau banyak kemaslahatan yang hilang atau menimbulkan madurat yang lebih besar maka ini tidak diperintahkan kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar bal yakunu muharraman bahkan itu menjadi sesuatu yang haram idza kanat mafsadu mafsadatuhu aktsar min maslahatihi jikalau mafsadanya lebih besar daripada kemaslahatannya Lima menit lagi Perhatikan ke sini kaum muslimin. Kita berikan contoh mengapa agama kita melarang kita untuk memberontak walaupun pemimpin kita adalah seorang pemimpin yang zalim, yang kejam, yang bengis, yang merampas harta bahkan sampai membunuh rakyatnya. Kenapa agama kita tidak boleh tetap untuk bersabar-bersabar dan tetap mendengar dan mentati selama itu yang baik. Pemerintahnya masih sholat, masih muslim, tapi dia kejam, dia bengis, dia menerapkan hukum-hukum dia. Tetap kita diperintahkan dalam sunnah untuk mentaati dan mendengar perintahnya. Dan dilarang memberontak. Kenapa? Karena kalau kita angkat senjata, umat Islam berontak kepada pemerintahnya yang masih muslim, akan timbul Mungkin di saat itu Anda berhasil mengalahkannya. Tetapi akan timbul setelah itu madarat besar. Pertumpahan darah, pembunuhan di mana-mana antar umat Islam dengan umat Islam. Pemerintahnya masih muslim, tentaranya masih muslim, menghadapi kamu masih muslim. Ini kemadorotan yang besar akan timbul kalau seorang melakukan pemberontakan. Karena itu dengan sebab akan menimbulkan madorot yang lebih besar, kita dilarang untuk apa? Memberontak kepada pemerintah kita. Walaupun pemerintahnya pemerintah yang zalim. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Mengerti insyaAllah? Ha -ha. Karena ada orang yang tidak puas. Masa pemerintah sudah korupsi kayak gini. Kok kita biar saja? Masa pemerintah berpakaian kayak gini-gini, kita tetap tidak boleh untuk bergerak. Memberontaknya atau kita mendemonya atau apa. apa apa ini ajaran. Ajaran banci katanya. Na'udzubillah min zalik. Dia tidak melihat maslahat dan madarat. Tidak menimbang-nimbang. Kalau kita begini akibatnya apa. Kenapa Nabi melarang kita memberontak walaupun pemerintah seperti itu? Dia tidak bisa membaca maslahat apa yang ada di balik itu. Nah, ini dia. Sehingga bab ini ya kaum muslimin bab yang luas. Tidak boleh seorang mengatasnamakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kecermatan, tidak memiliki kesabaran, dan tidak bisa menimbang maslahat dan madorot atau dia tidak tahu mampu atau dia tidak mampu hendaknya jangan dilakukan hal tersebut wallahu alam bisawab ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya dan Allah akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama dalam pertemuan yang akan datang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته